الرحمن الرحيم melanjutkan penjelasan dan keterangan dari apa yang sebelumnya bahwa oleh Asy-Syekhul Musannif Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi haddad Al-Alawi rahimahullahu taala diterangkan di dalam kitabnya ini An-Nasaih Ad-Diniyah Wal ajab annaka tara jahilal maghrura la yafturu an talabid dunya lailan wa nahara dan dari keheranan atau sungguh heran aneh <clears throat> ajaib engkau melihat seorang jahil yang tertimbang, yang tertipu, tidak berhenti-henti dari mencari dunia malam siang wala mutakaliban 'alaiha dan masih terus memperdami masalah dunia شديد العناية jam'iha wa man'iha sangat memperhatikan di dalam mengumpulkan harta benda dunia serta menahannya wa tamattu' biha dan merasa senang dengan harta benda dunia itu wa yuqimu li nafsil 'adzara katsira 'ala dzalik dan mengadakan beberapa alasan yang banyak untuk dirinya Summa tajiduhu jahilan bi amri dini kemudian engkau mendapatkan orang itu jahil bodoh di dalam urusan agama lam yatrub ilman walam yujalis aliman liyata'allama minhu qad tidak mau belajar ilmu agama Allah dan tidak mau mendatangi majlis ulama demi untuk mempelajari ilmu. Ini merupakan suatu keanehan, merupakan keajaiban seorang muslim giat di dalam mencari keduniaan mengumpulkan harta benda menyimpan harta benda <clears throat> menahan harta benda lalu meninggalkan tolakul ilmi dan tidak mau <clears throat> mendatangi majlis-majlis ulama demi untuk mempelajari ilmu jadi kehidupannya hanya untuk dunia saja. Hingga urusan agamanya kosong. Urusan agamanya nul. Dan menjadi orang yang jahil terhadap ilmu agamanya. Sedang dia itu mengaku seorang muslim. Nah, ini merupakan keajaiban dunia. Merupakan keanehan karena sesungguhnya seorang muslim tidak ada yang meninggalkan majlis majlis ilmu. Tidak ada yang menjauh daripada talabul ilmi. Karena muslim itu, laki-laki atau perempuan, tentu mengetahui karena sudah banyak diberitahukan, disampaikan, bahkan merupakan anjuran hingga merupakan perintah harus mengenal dan mengetahui syariat Islamnya peraturan-peraturan peribadatannya dan peraturan-peraturan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang Islam, laki-laki atau perempuan, hanya dunia saja fikirannya. Tidak mau mempelajari ilmu agama Allah dan tidak mau mendatangi majlis-majlis ilmu, ini benar-benar merupakan ajar Sebab tidak cocok. Seorang muslim yang berbuat begitu itu adalah tidak sesuai, baik, eh, tidak cocok. Sudah kita contohkan saja. Seorang Islam tidak sholat. Ini merupakan keanehan dan keajaiban yang luar biasa. Tapi mengapa dipandang orang tidak aneh? Karena kebanyakan dan hampir rata. Orang itu dikalahkan oleh kebiasaan. Dengan kebiasaan hingga barang yang aneh dianggap tidak aneh. Orang Islam tidak sholat itu aneh. Maka kalau kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad SAW, kalau ada seorang muslim tidak mau sholat, wah itu dipandang aneh betul. Hingga dipandang sudah itu golongan bukan Islam. Tapi zaman kita lain lagi. Kita memandang orang tidak sholat tidak apa-apa. Anggap biasa. Karena kebanyakan atau sudah seringkali kita melihat hingga barang aneh kita anggap tidak lagi aneh karena sudah kaprah. Karena sudah biasa dan banyak. Nah ini. Begitu juga kita lihat orang Islam laki atau perempuan belum mengetahui keislamannya tidak mengetahui ilmu-ilmu agama Islam tidak mau belajar agama Islam dan tidak mau menuntut ilmu-ilmu agama Islam dan tidak mau mendekati ulama-ulama Islam dan tidak mau mendatangi majlis-majlis taklim dari ulama-ulama Islam ini merupakan keanehan merupakan keajaiban apalagi hanya dunia saja yang diurus nah inilah <clears throat> apalagi kalau sudah dikatakan fa'in qila lahu fi dzalik kalau dikatakan pada orang itu dalam masalah itu mengapa sampai tidak mau menuntut ilmu agama Islam mengapa sampai tidak mau mempelajari ilmu agama Islam Mengapa tidak mau mendatangi majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis pengajian agama Islam? Ihtajja li nafsihi bima yasqutu bihi min ainillahi min adamil farar wa kasratil aswal. Dia berhujjah. Ihtajja berhujjah. Dia berhujjah artinya beralasan mengatakan wah saya ini tidak ada kosongnya min adamil faro dan kasratil aswal banyaknya pekerjaan alasan-alasan ini menjatuhkan dia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bima yasqutu bihi min ainillah dengan apa yang dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berhujjah, beralasan alasan yang menyebabkan dia jatuh di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya min adamil faragh. Wah, tidak ada kesempatan, tidak ada kekosongan. Selalu apa? Wah, selalu repot, kafrotul ashol, banyak pekerjaan. Ini bukan alasan. Nah, jadi alasan-alasan ini dianggap alasan mentah yang menyebabkan dia makin jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin diburka oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan akan dituntut besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Sedangkan dia belum mengetahui bagaimana caranya pelaksanaan kewajiban, bagaimana pelaksanaan kefarduan, bagaimana melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan apa saja yang dilarangnya oleh Allah dan Rasul. Belum mengetahui, tidak mau mempelajari dan tidak mau mendekat pada majelis ulama. Nah, inilah <coughs> lalu ditegurnya alasan wapanya pekerjaan ya repot, tidak waktu kosong dan sebagainya. Alasan yang semacam ini makin menjatuhkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Dan jelas akan dituntut. Nah, maka itu kembali kepada penjelasan tadi bahwa ini merupakan keajaiban keanehan justru mengapa ada orang Islam begitu semestinya tidak begitu orang Islam itu bahkan seorang muslim yang sesungguhnya laki-laki dan perempuan kalau sudah kemasukan keyakinan agama Islam mau tidak mau bisa terdorong oleh hatinya terdorong oleh jiwa muslimnya dia mesti mencari bagaimana caranya saya menjadi orang Islam apa kewajiban seorang muslim dan bagaimana caranya dan bagaimana caranya kita beribadat kepada Allah itu mesti ada dorongan dan ada teguran dari hati sendiri dan jiwanya untuk menuntut ilmu ini muslim sesungguhnya nah maka itulah kalau kita lihat kemerosotan dan kemunduran masyarakat kaum muslimin kalau banyak orang-orang yang bersifat demikian tadi. Ini sebabnya. Toh sudah sering saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Al ilmu hayatul Islam. Wa imadul iman. Ini berulang kali saya sampaikan. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Al ilmu hayatul Islam. <clears throat> Wa imanul iman ilmu itu kehidupan agama Islam dan cagak iman. Ini saja sudah menunjukkan Islam nggak akan hidup kalau tan eh, kalau tidak dengan ilmu. Iman tidak akan tegak berdiri tanpa ilmu. Adapun Islam itu sendiri, Islam itu sendiri tetap tegak berdiri. Tidak bisa dikalahkan oleh siapa saja, itu Islamnya tapi muslimnya nah, jadi al-islam dengan al-muslim ini nanti dulu kalau Islam ini tidak bisa rusak Islam itu tidak bisa rusak dan tidak bisa dikalahkan al-islam ya'lu wa la yu'la alaihi jadi Islam itu adalah tidak bisa dikalahkan. Islam tidak bisa dijatuhkan. Islam tidak bisa dihapuskan. Selagi masih dunia ada belum dikukuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi dunia masih ada dan dunia <clears throat> belum dikukuti oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tetap tegak berdiri. Islam tetap menang. Islam tetap luhur Islamnya. Siapa yang dapat merubah Islam? Sudah saya contohkan. Zaman Nabi Muhammad SAW Sampai zaman kita ini dan seterusnya. Sholat lima waktu tetap wajib, waktunya tetap berubah. Tetap. Sholat lima waktu. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Waktunya tetap. Kewajibannya tetap. Kefarduannya tetap. Caranya tetap. Nah, tidak bisa dirubah. Siapa bisa menghapus sholat? Tidak ada peraturan di dunia menghapus sholat. Zakat. Tidak ada yang bisa menghapuskan peraturan zakat haji ya tetap adapun orangnya nanti dulu nah, ini orangnya Salatul Jum'ah setiap Jum'ah tetap ada kewajiban tetap kewajiban Jum'ah tidak berubah harinya ya hari Jum'ah jamnya ya ya jam jam itulah jam dohur itu dan upacaranya yaitu khutbah dua kali dan lalu sholat Jum'ah tetap dan wajib bagaimana tetapnya nah ini jadi kalau Islamnya tetap orangnya sekarang ini. Nah, jadi masalah orangnya. Jadi yang kita bahas ini orangnya. Jadi Islam yang masuk di badan orang, nah Islam yang masuk di jiwa orang, ini Islamnya orang itu hidup apa enggak? Imannya tegak apa tidak? Terserah ilmu. Kalau orang itu berilmu agama Islam, tahu diri sebagai seorang muslim, imannya tegak berdiri dan Islamnya hidup karena saya tampak dari orang kalau begitu dalam masyarakat itu semuanya begitu menonjol Islamnya tampak kalau tidak baru mati dari orang-orang itu ada Islamnya tetap lah Islam ini sesuatu hal yang abstrak loh. barang yang maknawi itu abstrak maknawi itu abstrak ada namanya nggak ada rupanya. Baru kita dapat tahu Islam itu kalau dijalankan oleh orang. Coba bagaimana rupanya sholat? Kan tidak tahu. As-sholatu. Sholat. Bagaimana sholat? Ini abstrak. Maknawi. Al-ilmu. Itu maknawi. Kan tidak tampak. Jadi ada namanya, tidak tampak barangnya. Ya. Tapi setelah dijalankan baru tampak. Oh ini yang namanya sholat itu ya ini rukuk sujud. Jadi orang yang melaksanakan. Jadi sholatnya tetap, tapi pelaksanaannya ada atau kan? tidak ada. Terserah manusianya. Dan manusia dapat melaksanakan kalau tidak kalau ada ilmunya. Nah, maka kalau tidak ada ilmunya berarti sama dengan Islamnya orang itu tidak ada, berarti di tempat ini tidak ada Islam mati. Ini masalahnya. Maka itu di antara sabab-musabab merosotnya dan kemunduran umat Islam masyarakat kaum muslimin dikarenakan kekurangan kemauan dari kebanyakan masyarakat orang Islam di dalam mencari ilmu agama Allah. Kalau semua itu giat mempelajari agama Allah, mempelajari syariat Islam hingga masing-masing tahu mau nggak mau mesti terjorok oleh ilmunya untuk menjaga keislaman. Kalau sudah begitu tampak keislaman finish. Nah, di sini masalah. Jadi perjuangan yang pokok memang adalah ad-dakwah al-islamiyah. Hidupnya segala sesuatu dengan dakwah. Nah, kalau sudah dimasukkan Islam, jiwa Islam, jiwa Islam, mau tidak mau otomatis sudah tampak Islam. Menjurus kepada ya hakikatul is, Islam. Nah, ini masalah. Maka merupakan keanehan dan keajaiban kalau orang tadi mengaku muslim atau muslimah tidak mau mempelajari agama Islam dan tidak mau mendatangi majelis-majelis taklim dari ulama-ulama Islam kalau ditegur, waktu saya repot, banyak pekerjaan dan sebagainya. Padahal ma'anna ma'anna. padahal. ma'anna. <clears throat> padahal. Jadi kalimat ma'anna maknanya pada hal. Ma'a'anna Allah walahul hamd. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Qad yassara lahu talabal ilmi biwujudil ulama Padahal dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memudahkan Yassara menggampangkan Memudahkan Bagi orang muslim itu untuk mencari ilmu. Jadi menuntut dan mencari ilmu agama Islam oleh Allah dimudahkan, digampangkan. Pertama, dengan adanya ulama-ulama Islam. Biwujudil ulama. Dengan adanya ulama. Memang Allah tidak memerintahkan sesuatu yang sekira manusia tidak dapat menjalankan. Itu tidak begitu. Jadi Allah tidak memerintahkan sesuatu tanpa diberi keringanan, tanpa diberi alat bahan dan sebagainya. Allah kalau memerintahkan apa-apa orang diberi. Nah sekarang kita diperintahkan menuntut ilmu, diperintahkan mengaji ilmu, mencari ilmu. Oleh Allah digampangkan, kita diberi ulama-ulama yang berilmu yang sanggup untuk memberikan ilmunya. Lalu kita diperintahkan menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, maka sudah digampangkan oleh Allah bagi seorang muslim atau muslimah mencari ilmu dengan adanya ulama ulama Islam. Nah, Dan wabiqillatil ma'unati fi ta'allumil qadril wajibil ilm dan sedikitnya atau boleh dikatakan tanpa biaya di dalam menuntut ilmu yang berukuran wajib. Jadi jelasnya kita mencari ilmu, menuntut ilmu oleh Allah dimudahkan, digampangkan ulama ada. Memang Allah sudah menakdir di kalangan masyarakat kaum muslimin ada orang-orang yang dijatuh ulama untuk menyalurkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu kita mencari ilmu tanpa biaya apa-apa. Jelasnya kasanya tidak bondo. Bondo apa? Kita mencari ilmu tidak bondo. Kita ibadat itu pun tidak bondo. Dibandani oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba apa? kita berangkat ke masjid kita berangkat ke majlis taklim kita berangkat ke peribadatan kita berbekal apa sama apa tidak ada semua ini diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang jawab lu saya pergi berjalan lumayan jauh lu orang yang berjalan itu menggunakan apa menggunakan kaki dan tangan kakinya jalan tangannya gerak goyang kaki dan tangan dapat dari mana dari Allah SWT kaki dapat melangkah dari siapa? Allah SWT tangannya bisa lembian dari siapa? dari Allah SWT umpama kakinya dikakukan oleh Allah kaku ya tidak bisa gerak, bisa jalan tidak bisa, tangannya dikakukan, tidak bisa lembian mau kemana habis itu jadi robot itu bagaimana? tidak bisa apa-apa nah ini semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala diberi akal pikiran, bisa menangkap ilmu, bisa mengerti ilmu, diberi pahaman dan sebagainya, diberi mata, bisa melihat kitab dan melihat jalan dan sebagainya. Ini semuanya minallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini, jelasnya dibandani oleh Allah. Nah, jadi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diaturnya demikian. Nah, ini dalam hakikatnya. Dalam zahirnya pun tidak ada repot apa-apa. Wah ini pun Tidak ada level apa-apa. Level apa? Nah inilah masalahnya. Dan orang belajar ilmu cukup mendengarkan. Saya mendengarkan dengan pendengaran itu sendiri masuk itu ilmu. Coba kalau kita belajar ngaji begini, bagaimana ya, masuk masukkan ilmu? Ilmu kok bisa masuk bagaimana? <laughs> Iya, coba dipikir, kok bisa masuk? Kan alatnya cuma mendengar. Kalau tidak mau dengarkan itu ya bahaya itu. <laughs> Ngaji di grup, <laughs> matanya merem. <laughs> Iya, ini telinga tertutup. Kalau sudah mata tertutup, ya, sudah. Telinga tertutup, ini yang berbahaya. ini. Tidak masuk, iya. Nah, jadi kalau kita ngisi ilmu, pokok buka segala. Kalau sudah buka, masuk. Kalau sudah masuk ke dalam, mesti ngerti. Kalau dikatakan ma'ana padahal, ya kan didengar dong. Ma'ana padahal. Saya bersuara. Lalu sudah saya mendengarkan, mendengarkan, kan dengar dong. Dengarkan masuk, masuk dalam hati, dalam pikiran, terus ada pengertian apa enggak? Ada ketemu lagi mana oh padahal <laughs> ya kan sudah masuk loh nah jadi ketika ngaji ilmu tidak ada bodoh apa apa hanya mendengarkan mendengarkan otomatis masuk loh kok bisa mengerti ini semua diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah setel semuanya ada setel aja ya kalau stylenya setelannya Allah nyetel nah ya mendengarkan perkataan kok bisa masuk Allah yang ngatur setelah bisa masuk ke dalam sini kok bisa ngerti orangnya? Nah ini. Sebab kalau hewan masuk mendengarkan masuk itu nggak mungkin ada pengertian hanya pengertian sekedar untuk perasaan ya itu hewan perasaan takut dan sebagainya nggak ngerti tanya ke lagi nggak tahu dan sejarah tapi masuk tapi tidak ada pengertian Sana di kaset saja. Kasetnya ada orang berbicara kan masuk kalau di dekat Masuk. Tapi kasetnya nggak ngerti apa-apa. Nggak punya perasaan, nggak ngerti apa-apa. Karena benda padat. Tapi kok aneh manusia mendengarkan ilmu, mendengarkan perkataan, mendengar penjelasan, masuk dalam pikirannya, lantas jadi orang mengerti. Kenapa begitu? Bodoh apa? <laughs> ini dibadani oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur semua ini ada sendernya ini. Nah, di sini semuanya diatur oleh Allah bisa menangkap. Nah, ini ada daya penangkap, daya pendengar, daya pemaham dan sebagainya, sebagainya. Ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari saya katakan, kita ini diperintah Allah begitu dan begini, ini sudah disiapkan oleh alatnya, sudah diberi oleh bekal dan sangunya, kita tinggal diperintahkan begini, ah, ikhtiar kita ini. Nah, jadi jelas Padahal Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah sudah menggampangkan, memudahkan orang Islam mencari ilmu. Kenapa? Adanya ulama dan sedikitnya biaya wa biqillatil maunah qillah sedikit mauna biaya atau pekan sanggup bahkan kadang tanpa sanggup sama sekali semua daripada Allah Subhanahu Nah, belajar ilmu fi alamil qadril wajib minal ilm di dalam mempelajari ukuran yang wajib dari ilmu. Jadi yang wajib dulu. Nah, ukuran-ukuran nah, yang wajib ini sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau urusan dunia. Wa amrud dunya ala dhiddi min dan urusan dunia perlawanan dengan urusan ilmu agama tadi. Kalau urusan dunia mesti berat. Coba kita lihat orang tolabul ilmi sama tolabul mali. Mencari ilmu dengan mencari harta benda lebih sukar malah. Mencari harta benda mesti payah. Anggap orang ngaji ilmu sama orang tani berat mana? sama orang jagar berat mana? Kalau kita ngaji kan duduk tak. Kalau kerja keliling. <laughs> Ya ya kepanasan, kehujanan, sakit setiap orang. <laughs> ya, kadang-kadang begitu macam-macam. <laughs> ya, ada pekerjaan ya, tani, wah maco menggali dan sebagainya dan sebagainya. Ya jual rokok ya begitu, jual bambu ya begitu, kerja di kantor ya begitu, menulis kerja, mengatur buku dan sebagainya kepala yang datang ini terlambat, disentak, disenggerang, dimarahi macam-macam. Kalau kasih ilmu, <laughs> duduk tak bagaimana, oh, lekatu tak tak apa tak apa bagaimana, kan tak repot-repot <laughs> coba iya sudah dia <laughs> iya diatur oleh Allah SWT mau apa lo kan paling enak ya tidak bicara ya ya yang mengajak payah ya dengar kentut <laughs> sudah dan ini Allah sudah mengatur isra ad-dinu yusrun itu hadisnya Nabi bersabda ad-dinu yusrun agama mudah gampang malah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra jadi mudah sekali tapi mengapa manusia kok berat mengaji ilmu benteng mencari dunia mencari harta benda kalau mencari harta benda paling enteng 24 jam nonstop berani sanggup ngaji lu satu jam tidak sanggup kenapa itu kesemuanya adalah dari pengaruh hawa nafsu dan godaan setan serta pengaruh dunia nah inilah dari tiga ini harus kita lawan dulu berulang kali saya terangkan tiga ini menjadi musuh kita hawa nafsu harus kita perangi setan harus kita usir dunia harus kita kuasai jangan kita dikuasai dur dunia enteng semuanya kalau sudah kita bisa memerangi tiga-tiga ini tadi dengan cara sebagaimana yang saya sebutkan mudah segala mudah tidak ada kerepotan baiklah nah, jadi jelas wa amrut dunya ala zalik Adapun urusan dunia sebaliknya artinya berlawanan dengan urusan ilmu agama Allah, urusan taat. Nah, inilah masalahnya. <clears throat> Sampai pelaksanaan ibadat itu sendiri, pelaksanaannya sekarang ibadat mudah, tidak ada repot. Lebih repot menjadi dunia. Fala yakadu yanalu minha syai'an yasirat illa bi wa masyaqqatin wa ta'abin kathir maka tidak hampir orang mendapat sesuatu yang sedikit dari dunia kecuali dengan kesukaran dan keberatan musyakat wa ta'abin dan payah yang lain Jangan. orang kalau pulang daripada mengaji kalau apa biasa pulang dari kerja ya payah sudah ya sudah payah itu dan sebagainya itu sudah memang Allah ngatur <clears throat> Maka diterangkan al hayat kehidupan ini dunia kulluha jihad semuanya perjuang perjuangan. Nah, semua perjuangan. Perjuangan dunia ini lebih berat daripada perjuangan beribadat lain. Nah, daripada perjuangan menuntut ilmu. Ini mudah dan gampang sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala inilah. Orang buta huruf itu bisa menerima ilmu. Zaman Nabi Muhammad SAW kan banyak orang buta huruf, Tapi Nabi menyampaikan bisa diterima, pengertian yang jadi didengarkan, pengertian, paham. Apalagi zaman sekarang orang rata-rata sudah tidak lagi buta huruf. Nah, ini lebih mudah lagi. Adapun masalah dunia, coba kita lihat untuk mencari dan mencapai keduniaan sedikit saja itu wah repot sekali. Umumnya coba lihat umumnya, ya orang mencari keuntungan satu hari 500 100 ribu itu banyak yang kerepotan, kesukaran. Nah ini sampai kadang-kadang setan mendorong, langsung mendorong, kemindah repot gampang, merampok cepat ya dong cepat dapat banyak sudah ini setan sudah masuk tidak mau payah itu itu kan cari 500 ribu wah payah berat mesti panasan begini lebih gampang ya wah ini pak ini setan sudah masuk hawa nafsu masuk lah ini sudah gelap sudah ya perikam manusianya sudah hilang banyak ada nah, ini apa apalagi berdosa pada Allah subhanahu wa ta'ala lain Jadi fala yakadu yanalu minha syai'an yasiran illa bi usrin wa masaqqatin wa ta'abin katsir. Tidak akan orang mendapat dunia sedikit saja kecuali dengan kesukaran, kerepotan dan payah yang banyak. Lainnya rata-rata menjadi dunia. Falaisa dzalika illa min mautil qalbi. Tapi mengapa kalau mencari ilmu kok tidak mau? Mudah, gampang, ringan, tidak berat. Ya, orang keberatan tapi mencari yang berat merasa tidak keberatan. Apa sebab? Sababnya ini kesemuanya matinya hati. Mautul qalbi. Kalau orang itu sudah hatinya mati, wah ini berbahaya. Anggap buta sebenarnya buta mata kepala dengan buta mata hati. Jadi buta mata kepala dengan buta mata hati. Yang berbahaya mana? Buta mata hati. Mata kepala ini dinamakan basor dan mata hati dinamakan basiroh. Basiroh. Jadi mata hati dinamakan basiro mata kembali basor ada basor ada basiro kita harus minta pada Allah supaya terang padang sehat basornya dan terang padang sehat basi rohnya tapi kalau orang sudah nah ini terjebak salah satu dari dua tadi matanya atau hatinya kalau mata terjebak ini dibandingkan masih agak ringan. Tapi kalau terjubah mata hatinya, mata hati yang menjadi buta, mata hati menjadi mati, wah ini sudah. Summa qasat qulubuhum fahyakal hijar aw asadda qaswa. Kalau sudah begitu, naudzubillah kalau sudah terus khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa lahum azabun sudah berbahaya kalau sudah khatamallahu ala qulubihim Nah ini masalahnya. Maka itu kembali semuanya kepada hati manusia. Nah, hati ini menjadi pusat pimpinan manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala inna fil jasadi mudhah Iza salahat salahat jasadu kulluh. Wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam tubuh badan manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik seluruh badannya baik, kalau itu rusak semua badannya rusak. Ketahuilah yaitu hati. Nah, jadi hati ini adalah pemimpin pusat manusia. Nah, kalau hatinya terang, padam, hidup, dia pemimpin. Kalau sudah hatinya hati kosi, kosi itu hati yang kaku, hati yang buta atau hati yang mati tadi, Nah sudah rusak manusianya. Tidak kenal hak, tidak kenal batal dan sebagainya. Pokok berjalan hawa nafsu. Banyak. Nah, Maka termasuk Qalbun Qasim. Maka diterangkan oleh Syekh Ibn Usan dalam kitab zubatnya wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun qasi wa inna ab'ada qulubin nasi sesungguhnya sejauh-jauh hati manusia merabbinar rahimi dari Tuhan kita dari Allah yang maha penyayang hati apa yang paling jauh kolbun kosi kolbun kosi hati yang kaku hati yang atos hati yang buta tadi kosat kulbun tadi dan nah, ya. kalau sudah kolbun kosi wah bahaya sudah tidak akan masuk segala sesuatu nah, jadi disabab eh, Sabab-musababnya ke tadi <clears throat> apa? Ialah mautul kalbi. Sampai barang yang penting tidak dipentingkan, tidak diurusi, barang yang tidak penting maju diurusi. Ini namanya mautul kalbi. Padahal yang penting tadi sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa ringan dan entengnya dan hanya makan waktu sedikit. Anggap setiap hari kita belajar ilmu agama satu jam cukup. Satu jam setiap hari ini cukup, tidak usah banyak-banyak. Nah ini satu jam saja ini cukup mempelajari betul-betul. Dan ukuran yang wajib itu hanya sedikit, terbatas. Tapi mengapa kebanyakan manusia tidak mau hingga terbalik tadi urusannya falaisa zalika illa min mautil qalbi itu dari matinya hati dari butanya hati dari rusaknya hati dari qaswatil qalbi wa hawani amri din al insan dan remehnya urusan agama bagi orang kebanyakan orang meremehkan urusan agama <clears throat> kebanyakan orang meremehkan usul agama. Ini kita berbicara di kalangan kaum muslimin sendiri. Ada orang kafir itu sudah tertutup sama sekali. Di kalangan kaum muslimin, ini urusan agama Islamnya banyak diremehkan. Nah, ini coba kita lihat. Kita ambil satu contoh, satu desa, atau satu kampung, apalagi satu kota, Islam semuanya. Atau mayoritas beragama Islam yang sholat dengan yang tidak sholat berbukti dengan kenyataan yang nyata yang tidak sholat lebih banyak daripada yang sholat datang puasa Ramadan yang tidak puasa lebih banyak daripada yang puasa ini di kalangan kaum yang mengaku muslim apa sebab kalau begitu urusan agama banyak diremehkan diremehkan oleh kebanyakan manusia muslim itu sendiri tidak diperhatikan. Coba masing-masing muslim ini memperhatikan urusan agamanya, tidak ada yang tidak sholat. Kenapa? Karena merasa tahu ini paling penting. Tidak ada yang meninggalkan sholat. Sama kita lihat manusia hidup. <clears throat> manusia hidup memandang makan itu paling apa? Paling penting. Makan tidak ada orang nggak makan. Coba lihat. Orang kalau sudah urusan makan, meninggalkan segala sesuatu. Kerjaan yang repot bagaimana dia tinggalkan perlu apa? Makan. makan. Malah kalau tidak makan ngamuk. Sudah perlu lapar, kerja dari kasih makan. Biasanya jam 12, jam 12 laut beri makan. Itu terlambat jam 2 baru dikasih, ngamaran ya. Wah kerja dan dijamin tak makan bagaimana apa kuat kita wah marah macam-macam perut keroncongan ini macam-macam sudah marah nih tapi kalau tidak sholat kan tidak apa-apa. Bagaimana? Tidak sholat, coba lihat, malah marah. Tidak apa. Kadang-kadang dibanguni untuk sholat marah, tidak dibanguni, nggak apa-apa. <laughs> malah kalau dibanguni, ayo bangun, bangun sholat. nanti marah-marah, malah marah. Sudah saya contohkan begini, orang pekerja orang kerja petani, kerja garap apa dan sebagainya. Kata mandornya, pembicarakannya, ayo ngasuh-ngasuh perai-perai sudah laut, laut, laut, makan. Oh ya, semua mesti ya, lepaskan kerjanya dan sebagainya, sebagainya berangkat, cuci-cuci dan sebagainya, datang dan terus makan. Besok pagi lagi, ayo sudah sudah ngasuh-ngasuh dulu, laut, laut, perai-perai dulu, sholat, wah nanti saja. <laughs> Jawab, nanti saja. Lah kemarin mari makan. Oh iya, iya enggak pakai nanti. Setelah sekali kali mari sholat dulu habis sholat makan uh, nanti saja masih jam berapa. Loh kok aneh jawabannya? Mengapa? Padahal orang-orang Islam. Kalau begitu urusan agama tidak diperhatikan Barang yang tidak diperhatikan berarti diremehkan Kalau gitu pandangan terhadap agama itu banyak orang meremehkan Nah ini di antara sabab musabab banyak yang tidak mempelajari ilmu agama Islam dan tidak mau mendekat kepada majlis-majlis alim di antara sabab-musababnya apa? Hawani hinanya, remehnya amridin alal insan. Remehnya usul agama Islam terhadap orang-orang. Nah, di sini kita harus tahu. Jadi kita harus junjung tinggi syariat Islam. Kita harus junjung tinggi peribadatan Islam dan agama Islam. Nah, inilah muslimnya. Jadi kita tinggalkan segala sesuatu demi untuk nah ini, amal Islam. Nah, maka para sahabat Nabi Muhammad SAW jangan lagi meninggalkan makan minum. Jiwa raganya dikorbankan demi untuk agama Islam. Artinya demi melaksanakan dan mengamalkan agama Islam untuk keribuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah banyak saya ceritakan. Curahkan sama sekali. Sayyidina Osman bin Affan itu paling kaya termasuk sahabat paling kaya ya ada beberapa lainnya termasuk terkenal Sayyidina Osman bin Affan waktu perang tabu <clears throat> Nabi mengumumkan akan perang dan waktu itu musim panas musim paceklik lalu harus banyak bantuan untuk berangkat perang kebetulan Sayyidina Osman bin Affan barang dagangannya datang dari sana seribu unta dengan muatannya muatan barang dagangan desa pedagang-pedagang datang semua akan membelinya pedagang berani membeli barangnya Sena Osman ini pembelian sedinar pedagang berani membeli dua dinar dan dua dinar pedagang menolak sampai pedagang-pedagang berani membeli dengan lima dinar sampai berani memberikan keuntungan 5 dinar. Jadi pembelian sama Osman atau pulaan satu dinar mereka berani memberikan keuntungan lima. dinar. Sama Osman tidak mau. Masih kurang. Kata berdekan, siapa lagi yang berani? Kita paling berani, benar-benar berani. Tidak ada yang yang mengatasi kita. Jangan ada. Kalau sampai-sampai tidak mau, ada yang mau. Malah 10 paling enggak. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh Sayyidina Utsman tidak dijual cara dunia, diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW seribu unta dengan muatan barang dagangan untuk bekal jihad di Sabilillah waktu itu perang tabuk dengan ditambah beberapa kampil, beberapa kantong dinar dan dirham. Nah, kalau begitu kita tahu Sena Utsman itu lebih mengutamakan agama daripada dunia. Umat kita bagaimana? itu cara laki unta. <laughs> iya oh Ustaz ini gampang jawab Kak Wijeni nah <laughs> yang penting batinya ini nah, kadang-kadang zakat tidak mau mengeluarkan karena untuk melihat dunia saja sampai begitu nah inilah perbedaan pandangan hati orang terhadap agama itu memandangnya dengan mengagungkan dan memuliakan atau meremehkan berbukti di amalnya ini nah ini masalahnya jadi segala masalah pokoknya kalau kewajiban kita amalkan kita utamakan berarti kita memuliakan agama kalau kewajiban kita tinggalkan berarti kita meremehkan agama larangan Islam kelarangan ini betul-betul kita jauhi kita memuliakan agama Islam kalau larangan kita terjang berarti kita meremehkan agama Islam. Nah, sekarang kita lihat orang Islam ini memuliakan Islamnya atau meremehkan. Nah, kalau sudah meremehkan, bagaimana orang lain? Kalau Islam sendiri itu orang-orangnya meremehkan Islamnya, bagaimana orang yang musuh Islam? Lain. Kita kaum muslimin banyak meremehkan Islamnya ya ibadahnya, ya asalnya pelanggar haram. Itu Islam sendiri yang meremehkan. Nah kalau Islam sendiri, nah orang Gair Islam, orang Muslim Islam bagaimana? Lebih lagi. Nah ini cara logika saja kan akal begitu. Sudah saya contohkan. Kalau anak berani pada orang tuanya, anak tidak hormat pada orang tuanya apalagi orang lain. Kan begitu, ini cara logika dunia ini. <clears throat> Kalau sudah anak itu sendiri ini anaknya tidak hormat, apalagi orang lain. Nah, jadi kalau Islam kita, kita orang Islam tidak menghormat pada Islam kita, apalagi orang lain. Kalau kewajiban Islam tiga ditinggalkan, apalagi orang bukan Islam, tambah tidak utik-utik, enggak, tidak dekat sama, sama kewajiban Islam sama sekali, malah mengicik-ngecek. Kalau barang yang dilarang oleh Islam, kita oleh Islam nerjat, apalagi orang menurut bisa malah membuat itu. Ceritakan di mulut bukan di hati yang yang nggak ada di hatinya. Sekarang ada orang mengatakan saya pembela Islam tapi tidak sholat, bagaimana? Orang mengatakan saya pembela Islam tapi istrinya sudah buka auratnya, bagaimana? Apa bisa diakui kira-kira? Tidak bisa. Orang mengatakan saya pembela Islam, tapi dia menjaga rentan riba. Bagaimana? Apa bisa diakui? Tidak bisa. Ya kulu nabi asinatnya malai sapi kulubi. Bahkan ini diancam ayalah ya kuluna malah ya alun kafura maktan angka antakulu malah tafalu wa kafura makan maktan besar dosanya antakulu malah tafalu jadi kalau saya katakan saya ini pembela agama Islam betul-betul salat tidak Bagaimana? Sana sholat tidak. Katanya membela agama Islam ini bagaimana? Nah, disinilah masalahnya. Jadi kita ini kalau sudah mempelajari ilmu bisa tahu. Nah, ini masalahnya. Nah, maka orang-orang yang tidak mau mempelajari agama Islam dan tidak mau mendekat majelis-majelis taklim dengan alasan hanya urusan dunia saja repot tidak waktu ini karena matinya hatinya mautul qalbi dan kedua karena memandang Islam ini remeh wahawani hawan hina remeh hawan sama dengan hi, hina remeh apa amret dini urusan agama diremehkan remeh al insan Wakilatul qillatul ihtifal bi amril akhirah dan kurang memperhatikan urusan akhirat Wakilatul qillatul ihtifal dan kurangnya memperhatikan ihtifal di sini memperhatikan kurang memperdulikan kurang memperhatikan ihtifal memperdulikan atau memperhatikan kurangnya memperhatikan kurangnya memperdulikan urusan akhirat jadi kurang mengurus akhirat kurang mementingkan urusan akhirat. <clears throat> ini. ini sabab musababnya. Jadi kalau kita sudah mengenali masalahnya, kita sekarang bisa menilai kejiwaan orang Islam dan pandangannya terhadap Islamnya dengan amal perbuatannya dengan bukti amal perbuatannya sebagai muslim Kita lihat. فإنه يرى حاجة إلى متاع الدنيا ظاهرة حاضرة ويرى حاجة إلى العلم بعيدة غائبة <clears throat> karena orang begitu melihat kebutuhannya kepada keduniaan nyata jelas dan hadirah ada tapi dia memandang hajatnya <coughs> kepada ilmu wah itu jauh dan tidak ada <coughs> jadi orang demikian tadi <coughs> kebutuhannya pada dunia itu ada hadir dan selalu diperhatikan. Tapi kebutuhannya kepada ilmu membawa dia kejayaan kepada kejayaan agama, kebahagiaan akhirat. Ini adalah jauh dan tidak Kosong. Lain, gaib tidak ada. Absen. Dia tidak ada. Loh inilah. Jadi merasa selalu butuh pada dunia, merasa tidak butuh pada ilmu agama, tidak butuh kepada nah ini amal agama, tidak butuh kepada usaha akhir. Nah. Apa bab? Coba lihat. Amalnya setiap hari. Yang dia perhatikan ya dunia. Khawatir kalau tidak makan, khawatir nggak minum, khawatir nggak punya sandang pangan papan, khawatir nggak dapat dunia. Selalu kekhawatiran. Coba lihat manusia. Manusia ini umumnya 99% koma sekian. Ya, pakai koma lagi nih. <laughs> Koma sekian. Oh ya, si koma 99 lagi. <laughs> Iya. Itu mempunyai hati khawatir tidak mendapat kejayaan khawatir gak makan khawatir gak minum khawatir gak nyandang khawatir gak ini, gak ini ini saja padahal ini sudah dijamin oleh Allah tapi urusan akhiratnya bagaimana gak ada kekhawatiran karena jawab bagaimana besok sampai akhirat wes apa cari besok Kami mikirin jawabannya apa kata besok dan kadang-kadang jawab, gak ngijeni, ake barengi. Coba dengarkan jawaban-jawaban Jawabnya begitu. Iya. Nah <laughs> ini yang terbaliknya. Jadi barang yang sudah dijamin oleh Allah khawatir tidak dapat, barang yang tidak dijamin tapi diberi ketentuan harus begini dapat begini, itu malah pledoi urusan sandang, pangan, papan alias rezeki duniawi ini sudah dijamin oleh Allah. Kita hanya ikhtiar ini peraturan dunia ya ikhtiar, tidak usah khawatir. Jangan khawatir tidak makan, jangan khawatir tidak minum, jangan khawatir tidak nyandang, jangan khawatir tidak mapan, sama jangan khawatir tidak mati. Mesti mati. Mereka salah, apa bedanya? Jangan khawatir gak makan Jangan khawatir gak minum Jangan khawatir gak nyandang Jangan khawatir gak mapan Karena apa? Ini sudah dijamin oleh Allah sudah dipastikan Sama dengan jangan khawatir tidak mati Karena sudah dijamin oleh, oleh Allah manusia mesti mati Kulu nafsin betul maut Coba ayat ini ya Wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha Kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba pahami dua ini. Jaminan apa enggak? Jaminan ini. <laughs> Sudah pasti ya. Tidak bisa ditolak ini. Tapi akhir urusan surga tidak begitu. Tidak semua masuk surga tidak bisa. ladhina amanu wa amilus solihati baru lahumul jan jannah. Man amla salihan min dzakar awsa wa mu'minun fala nuhyinu hayatan thayyibah wa la najziyahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman, siapa surga, ini masuk surga. Tidak ya, begini, semua terjamin surganya. Tidak bisa. Mana ada? Tidak dijamin. Siapa yang beriman dan amal soleh baru masuk surga. Tapi kalau rezeki tidak semua dapat rezeki. Semua mati sama ini. Jadi semua dapat rezeki, tidak ada yang tidak. Coba lihat makhluk yang butuh rezeki, ya makhluk manusia, hewan, jin, setan, semua dapat rezeki. Jangan lagi manusia, jin, setan dapat rezeki. Ya makan, ya minum setan itu. Jin, jin. Hewan itu pun juga semuanya makan dan dijamin oleh Allah. Tidak ada yang tidak dapat rezeki. Coba lihat. Semua sudah dijamin oleh Allah. Hanya ikhtiar. Kalau burung terbang cari sana cari sini, manusia pasaran kerja sana, ini kan ikhtiar namanya. Tapi sudah ada rezeki. Jadi ya, distribusinya itu sudah ada. Sudah tercatat semua rezekinya sekian, sekian, sekian, sudah ada. Tapi surga ini dengan kita man amila solihan. Wahum mu'minun. aladinah amanu amil amilu solihan. Ini ketentuan. Jadi siapa yang beramal dan amal soleh. Jadi kalau kita ini harus lebih giat Nah ini meningkatkan iman dan amal soleh daripada menjadi dol dunia. Dunia yang kita maksudkan sandang, pangan, papan. Apa butuhnya manusia? Butuhnya manusia di dunia cuma tiga itu. Sandang, pangan, papan. Mulai bangun tidur, sampai kembali tidur. <laughs> sampai nyimpi ngelindur. Ya, ini kesemuanya urusan apa? Coba lihat. Sampai orang rusak badannya karena apa? Nah ini keharusan dunia padahal sudah dijamin oleh Allah. Tapi urusan akhirat tidak dijamin. Mengapa demikian ini? Nah, inilah dia merasa orang itu tertutup hatinya, maka wayaro hajat eh, waya eh, fa fa inna hajatu ila ma ta'id dunya zahiratan hadirah wa yaro hajatu ila al-ilmi ba'idatan karena dia memandang kebutuhannya pada dunia ini wah hadir di mukanya harus dilaksanakan dan butuh pada ilmu untuk akhirat ini jauh sekali dan banyak Padahal masalahnya tidak begitu. Urusan dunia sudah terjamin, urusan akhirat ada. Malah orang itu kalau mengukur dunia, sampai banyak dunianya tidak bisa menggunakan semua. Hanya tukang mengumpulkan. Mengumpulkan saja banyak sudah banyak, tidak bisa menggunakan semua. Tambah tua tidak bisa menggunakan semua apalagi kena penyakit wahaya harta bertambah banyak segala bisa beli macam-macam tapi larangan daging tidak boleh makan gula tidak boleh garam tidak boleh nyiri terus tete pahit <laughs> makanan anyep kenapa? lah harta benda tidak bisa, tidak bisa beli umurnya tambah tua mau pakai macam-macam sudah bisa lagi meninggal dunia Tinggal cek semuanya, tinggal taruh semuanya. orang lain. Jadi kalau orang di dunia ini mengumpulkan dunia saja, statusnya kasir. Sudah dia jadi kasir. Apa kasir? Orang yang mengumpulkan harta benda nyimpan, tapi gitu loh. Tidak boleh menggunakan, hanya sekedar untuk bayarannya. Tapi tidak harus menggunakan. Sewaktu-waktu dicopot, diganti orang lain sudah dia buang, ganti orang lain kan bisa loh. Sama. Orang yang dirinya kan mengumpulkan berjuta-juta uangnya segalanya, ladangnya, kendaraannya tumpuk sama sekali, kasir ini. Kasir. Sebelah lagi dicopot oleh Allah, cabut, sudah ganti orang lain, cabut, balik akhirat, pensiun. <laughs> Masuk akhirat, bukan bukan pensiun enak ini, iya, masuk alam akhirat. Hartanya dialih siapa? Orang lain, ahli waris. Kadang-kadang yang mewarisi musuhnya, sudah saya contohkan, suami istri kaya, tidak punya anak. Saudara sudah ada, sudah laki, sudah perempuan ada. Tidak akor dengan saudaranya, musuh sudah. Kalau dia kaya, sudah melarat semua, musuh tidak akor. Musuh pikiran terus sudah musuh. Lama-lama meninggal dunia si suami laki ini menjadi kaya dia. Berapa puluh juta uangnya. Rumahnya mati meninggal. Warisnya perempuan saja. Perempuan ini cuma dapat berapa? Seperapat. Rubuk, rubuk, seperapat. Anggap uangnya 80, kekayaannya semua 80 juta. Dapat berapa? berapa berapa? 20 juta. 80 juta mendapat 20 juta. Tinggal berapa? 60 juta kalau saudaranya. Dulu musuhnya. Dulu musuh uangnya akor. Enggak musuh. Ini. Diambil sudah duit. Asobah ini. Ngerit ini. Sudahnya anggap sebenarnya empat, laki dua, perempuan dua. Sudah istrinya dapat seperempat, lainnya kepada yang asobah. Asobah dibagi oleh zakari misal hadir un, saya dibagi orang delapan, apa orang orang empat, laki dua kali, perempuan satu kali. Yang mengumpulkan dulu di mana? Sudah dibahas bujur, tak lagi malaikat. Nah inilah masalahnya. Nah ini, jadi masalahnya dunia dia akan tinggalkan. Nah, maka itu Allah SWT sudah menentukan Kalau orang punya dunia gunakan untuk akhirat Wabtari fima ataqallah ad-darul akhirat Walaban sama sibaka minat dunia <clears throat> nah, Inilah masalahnya Jadi kebutuhan kita ini sebetulnya paling butuh kepada akhirat nah, Untuk mencapai akhirat butuh ilmu nah, ilmu, ilmu untuk menjalankan amal soleh, amal soleh demi untuk mencapai kejayaan akhir. Nah, inilah <clears throat> dunia kita cari, tapi sekedar jangan mengalahkan ibadat. Ini masalahnya. <clears throat> Wala tansa nasibak min dunia bagian dari dunia kepin rumah enak ya tidak apa-apa makan enak sarang enak merasakan nih madunya mau kawin empat <laughs> ya kan boleh lah <laughs> itu maksud nafsi bakal dunia ya kan dunia loh atau mata on dunia maka Nabi mengatakan adunya mata'un wa khairu mata'iyya almaratu salihah dunia mata dunia ini kehidupan termasuk wal atau salihah ini adalah khairu mata dunia jadi artinya mata'un wa khairu mata'ya al-matusa lihat. Ini masuk barakallahu Dan <laughs> salah sih maka bila dunia lah ini yang mau ngasuh, mau tidak apa-apa mau makan yang enak tidak apa-apa kemudian buah-buahan macam-macam buah apel jeruk anggur ya macam-macam jambu wah kan merasa kenikmat dunia tidak apa-apa mau pakaian yang baik ada uang mau beli sarung yang baik apa pakaian bol, bul tidak apa-apa ini nasib merasakan Ya kan tidak apa-apa, ini nasibaka minat dunia. Iya. Nah, cuma yang pokoknya adarul akhirah. Ini pokoknya dunia wala tansa. Maka kalau ada orang pidato, ada orang terangkan sampai iba, apa, carilah dunia yang giat dan jangan lupa ibadat. Ini kuali apa enggak? Kuali. Terbalik ini. Yang giat cari dunia, sampai dunia, yang giat cari dunia, cari kekayaan, kerja itu. Jalalis banyak ini. Lupa ini, jangan lupa akhirat. Tidak begitu jalankanlah ibadat giatlah sholat urusan akhirat giatkan jangan lupa nasib ini asalnya ayat jangan dibalik kalau dibalik ini kan korupsi ayat kan? iya korupsi ayat itu keliru Nah lainlah keliru terbalik jadi ayat dirubah naudzubillah kalau dengan keyakinan bagaimana Allah akan berfirman wabtaghi fi ma ataka Allah adal akhir. Ibtaghi tuntut. Wala tansa. Kan begitu. Jangan lupa. Saya contohkan begini, ada seorang juragan, majikan, memberi uang 2000 pada pembantunya, burunya. Ini uang 2000 ambil. Dan ini keranjang bawah, berangkat ke pasar. Kamu beli beras, daging, sayur, ini, ini. Kamu jangan lupa beli rokok, beli angseli, es, jangan lupa. Dia pergi ke pasar, beli beras, beli segala cocok, dia tidak lupa ya beli rokok, beli angseli, beli es, apa, pulang. Pulang bawa, bawa yang diperintah konjakannya. Hasil apa tidak namanya? Hasil cocok. Ada lagi yang disuruh begitu. Ini uang 2000, ini keranjang bawa. Kamu beli beras, beli daging, beli ini, ini, ini, ini dan kamu jangan lupa, ya mau beli es, mau beli makanan, jangan lupa, wala bangsa. tinggi pasar, sudah kalian di pasar, uangnya beli tombok, uangnya beli itu, rusak. Tidak beli beras, tidak beli apa sama sekali. Pulang, keranjangnya rusak, uangnya habis, tidak ada hasilnya apa-apa. Baik apa enggak? Beli betul atau tidak salah? Salah dituntut ini. Mungkin dipukuli, mungkin diusir oleh jerakan ini. Sama kita di dunia begini. Kita dibandani oleh Allah, dikasih umur kasih harta benda dan macam-macam dunia dikasihkan. Ini gunakan apa? Wabtaghi fima ataqadal akhir wala tansa nafsul dunia. Akhirnya dunia saja akhirat dilupakan. Kembali ke akhirat keranjangnya rusak. <laughs> rusak. dan dapat apa-apa. ditonton oleh Allah neraka tempatnya. Nah, inilah masalahnya. Jadi jangan dibalik wabtaghi fima ataqallah ad-dar akhirah wa tansa nafsul dunia. Nah, Nah, kalau orang Islam semua jiwanya begini, tidak ada orang Islam marah. Tidak ada. Kekurangan tidak ada. Masjid legrek nggak ada. Langgar rusak nggak ada. Madrasah kekurangan tidak ada. Kenapa? Semua harta banyak digunakan untuk akhirat. Tapi sekarang kan tidak. Coba lihat, yang terlantar masih baik. Ya, masih apa? Masih banyak. Dan yang kekayaannya ditumbuh saja orang Islam. Nah, lain zaman sahabat Nabi Muhammad SAW yang saya contohkan Sayyid Utsman dan sebagainya. Nah, inilah masalahnya. Jadi jelas wabtaghi fi ma ataqallah ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sudah. Nasib kita dari dunia ini kalau kita ada ilmunya, kita niati untuk akhirat. Jadi akhirat sekali. Anggap makan enak. Kenapa makan enak? Akan merasakan nikmat Allah. Kenapa merasakan iya? Agar saya bisa syukur pada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addis. Nah, ini nikmat Allah. Orang beli pakaian yang baik, kenapa? Buat sholat. Saya beli pakaian baik, belum buat jumatan, buat sholat, buat menghormat tamu. Ini masuk apa? Akhirat dan beli sarung, ya anggap sarung yang baik, lima ribu. Baju baik orang cukup yang kaya. Kenapa? Dia beli nawa itu nutup aurat dan nawa itu untuk gunakan sholat, sholat melaksanakan ayat khudu zinatakum inda kulli hidin gunakan biasamu pada masjid saya beli pakaian baik untuk ke masjid malah belinya pakaian baik ya memakai pakaian yang mewah ini jadi apa sekarang akhirat jadi akhir akhirat loh ini semuanya jadi akhirat jadi tadi ada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan diperkuat oleh hadis innallaha yuhibbu an yadhura athara ni'ami al-'abdi Allah itu senang melihat tanda atau bekas nikmatnya pada banyak. Jadi kalau dikasih nikmat Allah, Allah nyatakan jelas. Bukan lu sombong, bukan untuk syukur pada Allah. Allah ini jadi akhirat. Jadi jadi akhirat. Makannya saja ini jadi akhirat untuk buat ibadah dan sebagainya ini jadi akhirat. Beli Honda satu juta seperempat. Iya, kredit. Kalau kredit tujuh ratus ya. Iya. Eh, Sudahlah. Kenapa? Nah, itunya saya beli Honda untuk pergi ke masjid, cari ilmu, walaupun ini untuk menyapa yang halal demi membelanja keluarga. Jadi belinya Honda ini untuk akhirat ini. Karena nah, itunya untuk kewajiban gunakan mencari rezeki demi untuk belanja rumah pak, tangga buat sang ibadah dan sebagainya. Ini beli membeli Honda ini untuk itu. Jadi untuk ibadah untuk ibadat urusan akhir akhirat apa saja lah innamal amal bidiyat wa innamal malikul limirin mal asal barang halal jangan kebabasan menggok barang haram diniati sekali wah ini kenapa saya kobok niat saya <laughs> niat kalau dapat mau sodakoh ya gak jadi loh bagaimana atau orang mau merampok mencuri kenapa iya saya merampok mencuri tapi banyak mau tak bikin berangkat haji ya gak jadi semua nah, ini masalahnya jadi walatan sana sibak dunia ya ini izin dari Allah SWT. Izin, kita diizinkan. Kalau soal dunia enggak apa. Tapi kalau dapat itu pun gunakan akhirat. Jadi 100% bulat untuk akhirat semua. Ini masalah. Kembali ke mana? Innamal amal bin bin. Innamal bin bin. Nah itulah masalahnya. Jadi jelas dan nyata orang yang tidak memperhatikan masalah ilmu agama Allah urusan akhirat itu tandanya menyerasa, tidak butuh pada akhirat, tidak butuh pada ilmu. Pandangannya itu hanya butuh pada dunia melulu. Nah, iya. Maka kembali lagi kita mencari dunia untuk akhirat kita kuasai dunia. Nah, adalah iya masalah. Jadi orang yang demikian tadi fa innahu yara hajatu ila mata'id dunya zahiratan hadirah wa yara hajatu ila ilmi ba'idatan ghaibah dia memandang kebutuhannya kepada keindahan dunia itu nyata jelas zahir ada dan memandang kebutuhannya kepada ilmu itu jauh dan tidak ada li'annahu la yahtaju ilaihi wa la ya'rifu manfaatahu illa al maut karena orang itu tidak membutuhkan kepada ilmu dan tidak tahu manfaatnya kecuali sesudah mati. Kalau mati terbuka. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah bersabda, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." An-nasu niyam. Orang-orang hidup di dunia ini tidur. Fa idza matu kalau mati apa? Intabahu, bangun. Kita kan lihat amal kita bagaimana. Kita sholat sampai hari, kita ngaji, atau punya, mungkin kita punya salah pada Allah dosa dia apa enggak tidak melihat bagaimana enggak tahu tapi kalau sudah mati tampak semua terbuka jadi orang oleh jabut lepas itu tabir ini terbuka jadi anggap ini tabir sudah ya hijab ini namanya hijab ini ini hijab terbuka sudah ingkasafal hijab terbuka dia lihat segala sesuatu maka istilahnya orang harian orang kampungan iya itu sudah menjadi bahasa umum wong mati ya awas iya timbang si murid wong mati lu apa awas tahu sekali, cuma nggak bisa bicara karena sejak alamnya alam arwah tapi lebih tahu maka di antara yang yang menyebutkan menyesal dan sebagainya dia meninggal dunia melihat segala anaknya tambah rusak tidak karuan dia menyesal tapi tidak bisa bicara apa nah ini masalahnya tahu amalnya dia tahu segalanya tahu kalau sudah meninggal dun dunia nah, jadi dia butuh ilmu kah butuh ibadat kah bagaimana kepentingan sekarang nggak bisa tahu misalnya nanti kalau sudah meninggal dunia lihat semua nah, tapi sudah nggak bisa usaha apa-apa kembali pun nggak bisa berbicara pun nggak bisa karena alamnya bukan alam ini alam dunia alamnya sudah alam arwah alam barzah nah ini jadi orang demikian itu layak taju ilahi walayak arifu manfaatau illa ba'dal maut. Sesudah kecuali sesudah mati. Nah, orang demikian tadi lupa mati wakat nasial maut. Lupa dia mati. Jadi hakikat mati dah lupa. Dianggap biasa. Malah kadang-kadang jawab begini, turun mati ya mati. Makan mayar, mayar itu. <laughs> Dianggap turunnya mati masih mati. Tidak ngerti apa itu mati, tak tahu dia kami ya sudah pokok tua ya mati turun ya mati ya mati ada apa ya sudah dianggap ada apa-apa nggak tahu ini wa ma ba'dal maut apa sesudah mati ini kan nggak tahu dia yang saya lupa padahal orang mati itu bukan mati musnah hilang tidak ada orang musnah tidak ada orang nitis tidak ada orang habis ini pindah dari alam lahir dunia ini ke alam barzakh Nah perpindahan ini dengan upacara penjebolan nyawa. Kalau orang pindah dari alam rohim ya dari kandungan ke alam dunia ini dengan upacara apa namanya kelahiran kelahiran lahir nah ini periode kedua periode pertama mulai bibit sampai dari janin jadi janin ya, dalam perut sudah ini periode pertama, babak pertama. Sudah akan pindah ke dunia ini diadakan upacara oleh Allah SWT. Apa upacaranya? Kelahiran, lahir, rocot, lah masuk. Nanti kalau sudah selesai dalam dunia ini dipindahkan lagi ke alam ketiga, alam barzah. Masuk alam barzah dengan upacara penjebolan nyawa. Nanti ada perpindahan ke alam keempat, alam, alam akhirat. Dengan upacara apa? Upacara kebangkitan dari alam kubur dan hari kiamat pengadilan baru ya surga atau neraka sudah oh baca al-ba'as namanya al-ba'as al-hasyar al-ba'as wal-hasyar kebangkitan dalam kubur dan dikumpulkan di mahsyar pengadilan baru ke surga atau neraka ini periode-periode atau babak-babak kehidupan manusia alam bibit, alam dunia, alam barzah, alam akhir, akhirat Nah, jadi al-maut itu pindah. Nah, sudah. Setelah masuk alam barzakh, di barzakh itu ditahan atas penghasilan amal perbuatan di dunia. Ditahan menurut amal perbuatan di dunia. Kalau amalnya baik, tahanannya baik. Kalau amal tidak baik, tahanannya ya na'udzubillah. Jadi orang-orang yang sudah keluar dari dunia ini mati, itu ditahan. Bukan mati musnah hilang. Kadang-kadang meninggal dunia dengan tenang, dan kira tenang. <laughs> Nah, kan biasa tadi diumumkan ya. meninggal dunia jam sekian dengan tenang. Memang mati tenang. <laughs> Siapa kalau tidak tenang? Tidak bisa obat Tapi jangan dikira tenang dia cabut ini sudah dibawa oleh malaikat. Kalau dia baik dimasukkan ke sidratul muntaha. Ditunjukkan amal surganya dan apa. Senang. Kalau dia tidak baik, masya Allah dibuat bal-balan oleh malaikat dilempar sana, dilempar sana, dilempar sana. Iya tidur maksud dia tenang bukan tenang masuk alam barzak ditahan ini tahanan alam barzak maka itu kalau orang meninggal dunia mempunyai bisrit asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena masih ditahan bisa kita kirim. Dan bisa kita kirim. Kalau tidak punya bisrit asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammad rasulullah sama sekali tetap tidak boleh di. Nah, ini masalah. Jadi kenapa masih boleh kita kirim tahlili, fatihai, sekai, macam-macam? Karena masih dalam tahan, tahanan. Tapi ada tahanan tutup, nggak boleh kirim sama sekali. Kenapa? Ini kejahatan yang luar biasa. Tutup. Yaitu orang kafir, musyrik, munafik, tidak punya asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Tidak bisa kirim sama sekali. Nah, nanti alam barzakh apa alam akhirat baru ada pengadilan. Ini ketentuan manusia. Nah, orang-orang yang tadi itu tidak memikirkan apa sesudah mati karena dia tidak lupa kenapa kalau lupa dan dipikir bukan lupa mati ingat tahu ada yang mati cuma tidak tahu bagaimana sesudah mati tidak tidak menyadari maka saya dikatakan wahwa qad nasyal mauta wa nasya ma ba'dahu dan lupa tidak tahu apa sesudah mati maka Nabi bersabda orang yang pandai itu orang apa orang yang berakal orang yang cerdas orang pandai itu orang apa kata Nabi Al-Kayyis. Kayyis itu orang pan, eh, cerdas. Mandana nafsau. Siapa yang bisa menguasai dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia berbuat demi untuk sesudah mati. Jadi bersiap-siap. Al-Kayyisu orang yang pandai ini harus Al-Kayyisu mandana nafsau. Al-Kayyis itu orang yang pandai, orang cerdas siapa yang bisa menekan atau menguasai dirinya wa amila dan berbuat lima ba'dal maut lima ba'dal maut untuk sesudah mati kita sholat, ibadat, ngaji ini untuk apa? kalau nanti kalau misalnya kita tinggal dunia ini semuanya kita pakai kan di dunia kan tidak ada perlunya nah, ini orang pandai kata nanti. Sebaliknya wal ajiz orang yang lemah. Man atba'a nafsu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amali Wal ajiz orang yang apes, orang yang lemah, orang yang tidak kuat. Itu man atba'a nafsu hawa, orang yang mengikutkan nafsunya pada hawa nafsunya. Jadi ikut berhawa nafsu, nuruti hawa nafsu. Man atba'a nafsahu hawaha. Nafsunya diikutkan pada hawa nafsunya. Wa tamanna 'alal aman dan dan lamun saja pada Allah. Lamun, angan-angan yang tidak-tidak. Nah, Ingat masalah. Jadi jelas al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini yang penting. Wa amila lima ba'dal maut. yang panjang. Sebab kalau sudah rugi, ya sudah, tidak bisa kembali lagi. Bagaimana? Maka Allah telah berfirman, dengan Allah bersumpah wal asr innal insana lafi khusr sesungguhnya semua manusia kalimat innal insana ini al insan ini menunjuk semua isim jenis dimasuki al ini menunjukkan jenis umum semua jadi sesungguhnya semua manusia dalam rugi ladina amanu wa amilu salihati wa tawassul haqqi wa tawassul sabr diringkas jadi amanu wa al-sol sholihat atau amanu wa taqaw. Ini sudah yang untung, semua bakal rugi. Yang untung yang punya ini amanu wa al-sol sholihat. Ya, sudah. Nah, ini masalahnya. Wa sahibu hadzal wasfi minalladzina qala Allah fihim dan orang yang bersifat tadi itu lupa akhirat, lupa mati dan tidak merasa butuh pada ilmu malah hanya dunia saja ini yang sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran begini walakinna aksaran nasi la ya'lamun tapi kebanyakan orang tidak tahu kalau kita baca Quran kalau Allah menciptakan barang yang tidak baik tidak tahu, jahil, tidak ngerti <clears throat> itu jumlah paling apa? banyak banyak wa aksaruhum, wa kasirun lain jadi hal-hal itu kasir banyak. Paling yang baik jadi ini sudah sudah dijelaskan oleh Allah coba diteliti kalau baca Quran. Kalau Allah menjelaskan apa-apa, wah kebanyakan orang tidak merasa, ya dan kebanyakan orang tidak ngerti, banyak orang jahil. Nanti yang taat sedikit, yang syukur sedikit, wa qalilun. Jadi jumlahnya manusia itu memang yang akan rugi dengan yang bahagia dan untung lebih banyak yang akan rugi ini manusia sampai dulu toh sudah pernah saya terangkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan pada hari kiamat Adam bapak manusia diperintah oleh Adam keluarkan dari anak cucumu ahli neraka akhir ba'san nar min dzurriyyatik tanya Nabi Adam min kami yang berapa min Alvin dari setiap seribu 999 ahli neraka, satu ahli jannah. Setiap seribu, berapa persennya? Setiap seribu 999 ahli neraka. Satu ahli jannah. Kita bisa bayangkan. Setiap seribu. Jadi kalau penduduk ini satu miliar, <laughs> ya berapa? satu juta ahli surga, 999 juta ahli neraka. Bagaimana? Jadi nah, ini harus sahih. jadi mengkuli alfin dari setiap seribu 999 ahli neraka satu ahli surga. Kalau penduduk ini satu miliar, sebenarnya kan seribu juta, seribu juta kan seper seribu. iya satu satu juta ahli jannah 999 juta ahli neraka maka Allah menjelaskan hei maka ya sudah dijamin oleh dijamin oleh oleh Allah apa jadi la amla anna jahannama minal jinnati wala wa wala kati ajma'i ada ajma'i ya ada ajma'i laqad haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'i nah, ini bagaimana jadi kalau gitu kita ini harus berhati-hati. Jadi hidup di dunia harus hati-hati, jangan selalu ikut-ikutan. Nah ini harus kita tahu, jangan gampang. Wah ini umumnya gini, kapranya bikin nanti dulu syariatnya bagaimana? Nah kembali kepada syariat, jangan ikut umumnya. Oh sekarang umumnya sudah begini, orang sepakainya begini, umumnya sudah begini, makan begini, makan nanti dulu. Kita kembali kepada syariat. syariat. Andai kata semua makan bekecot, bagi apa kita ikut? Tidak <laughs> umumnya sekarang sudah banyak kelompok bekecot, sate kecap bagaimana semua katanya enak gizinya banyak kita bagi nanti dulu saya orang syariat kan gitu kembali kitabnya buka dulu halal apa haram kan begitu iya ah, <laughs> kembali itu kan masuk apa Qurannya juga dilihat apa apa tidak masuk masuk khobais nah ini jadi jangan hanya ikut ikutan saja begitulah nah ini masalahnya harus kita berhati-hati Nah, jadi kebanyakan memang orang tidak ngerti. Nah, kalau kita mengikut orang kebanyakan, ya akhirnya bagaimana? Kembali kepada Quran dan hadis, jelasnya kepada syariat Islam. Nah, Maka Allah berfirman, walakinna aksaron nasi. Coba kalimat aksaron. Ya apa? Aksaron. Paling banyak. Aksaron nasi layak lamu. Nah, tahunya apa orang-orang itu? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya Tahunya cuma lahirnya Don Jun. Jadi <coughs> tahu, Don tahu. Wah, kalau datang pintar, kalau ngarang pintar, membuat itu pintar, wah macam-macam. Karena buat kapal terbang pandai, buat kapal laut, bom macam-macam, buat alat macam-macam. Sekarang modern macam-macam alat segala sesuatu. Kekurangan bensin bisa pakai ini macam-macam, alat macam-macam. Sampah bisa diolah menjadi bahan itu dan ini. Wah, pandai-pandai sudah belum melintasi angkasa dan wah pandai-pandai urusan apa ini ya'lamuna zahiran minal hayati dunia nah, akhirat apa wahum anil akhiratihum ghafilun nah sudah nanti di luar baca saya ayat ini <laughs> dipahami sendiri bagaimana anil akhirati ghafilun lalai lainnya lainnya, akhirat tak nah ini maka itu kasarnya besok banyak orang kecelik apa kecelik <laughs> dianggap begini tahu-tahu begitu nah ini ini namanya kecelik jadi akhirnya terbalik sama dengan orang punya ayam wah akan telur dibuka bukan telur <laughs> kotoran malah bagaimana dikira tidak apa-apa setelah meninggal dunia terbuka bangun entah bahu wah nah kok begini Coba tahu begini saya tidak begitu. <laughs> Tapi kita sudah kadung begini tidak bisa begitu lagi ya sudah minta kembali Rabbir ji'uni la'ali a'malu soalan tidak boleh malaikat kalam sekadung nggak bisa mau oh, tutup Nah, disinilah masalah maka jelas innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu sebagainya. Nah ini Allah sudah menjelaskan demikian. Al Hasan Al Bisri rahimahullah ini orang tabi'i dan mertuanya seorang sahabat. Dia mengatakan, ya, khudu ahal dirham ala dhufrihi fayakhbiruka bi zinatihi." Pandainya orang-orang dunia ini, uangnya diambil uang dirham, wah kenting tak tahu, ini sekian. Ditaruh di kukunya dia ya bisa tahu. Wah ini kentingnya baik. Ini bukan sekian. Lihat tak sudah tahu. Yakni misidati ma'rifah bi umur dunia. Qala wala sa'atau min syurut an syurut tahara was-salat lam ya'rif syai'an minha dia ya, dunia pandai dia. dia kok, wah ini buat ini, buatan ini. Tahu kenal. Kenapa sudah sholat? <laughs> Nggak tahu, nggak apa. <laughs> Ditanya suruh itu sholat, saya sholat nggak tahu itu. Caranya <laughs> sholat nggak tahu. Kadang tanya, Sampai kalau masuk jeding baca apa? Nggak tahu. Masuk jeding ini mendoa apa sunnah rasul? Nggak tahu. Tapi lihat orang dunia, wah bisa tahu. Jadi pandai betul itu urusan dunia. Tapi saat akhirat nol kosong padahal dia ini orang Islam. Loh, ini kan aneh. Ini masalahnya. Jadi kembali bahwa manusia akan terjadi dari salah satu dari dua. Ya sa'idun au syaqiyun. Ya bahagia atau si ya ya ahli syurga atau ahli neraka. Jadi kita sekarang berjalan atas rel as-siratul mustaqim dan minta pada Allah sampai mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam <clears throat> salah satu kawan yang sakit dan mungkin akan operasi semoga mendapat sehat dan afiat dari Allah Subhanahu wa taala al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجرنا من ضرر واعطنا من مطر اللهم اجرنا من ابتلاء واعطنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول امر اولادنا الصالحه من عمل ازكاها من اخلاق اطيبها ومن ازاق زلها ومن عافيه اقبلها من الدنيا خيرها ونقبل عينها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه من عذاب النار اللهم اكفنا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والصالحين بالكافرين بما شئت وكما شئت انك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا رشحنا به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا رشحنا به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا رشحنا به ينفعنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين وأهلنا وأولادنا وذريات المسلمين أجمعين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلامة والعافية والقوة والمتان والنصر من أرض الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا نفرا معصوما وعملنا مقبولا وصحينا مشكورا وجهانا جهانا منصورا جهانا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا انك رؤوف الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العفو العافيه والمعافاه دائما في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة الله